Yang pertama ialah tahapan dia sebagai satu ruh dari arwah-arwah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di alam arwah sebuah alam di mana dia belum diciptakan sama sekali. Ini telah berlalu. Tahapan yang kedua ialah dia masuk kepada alam rahim sebagai seorang janin di perut ibunya. Juga telah berlalu. Tahapan yang ketiga ialah alam dunia. Di mana dia telah terlahir di dunia ini, di muka bumi ini. Ada yang laki-laki, ada yang wanita dengan statusnya masing-masing. Di alam dunia inilah barakallahu fikum. Padanya terdapat taklif beban syariat yang harus ditunaikan oleh masing-masing insan. Disinilah tempatnya amal. Disinilah tempatnya ujian di dunia ini. Adanya pahala, adanya ancaman di dunia ini. Semuanya ada di dunia ini. Dan nanti dia akan mengalami tahapan yang keempat yaitu alam barzakh. Alam kubur. Sebuah alam antara alam dunia dan alam akhirat. Dikatakan barzakh ay hajiz baina dunia wal akhirah. Yang namanya barzakh adalah yang menghalangi antara alam dunia dan alam akhirat. Disebut dengan alam kubur. Itu pasti. Dikarenakan masing-masing insan akan mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya mati. Juga menegaskan dalam ayat yang, yang, yang lainnya lagi. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada pasti akan ditimpa kematian. Dijemput oleh kematian. Walaupun dia berada di benteng-benteng yang kokoh yang kuat. Ketika dia mati nanti masuk pada alam barzakh. Semua yang telah meninggalkan dunia dia masuk ke alam barzakh. Baik secara normal dikubur di kuburan-kuburan yang ada atau matinya tidak normal. Entah dia terbakar atau dia dimakan ikan di lautan atau kena reruntuhan atau yang lain-lainnya tetap dimasukkan di alam barzakh walaupun mati yang tidak normal. Siapa yang telah mati masuk pada alam barzakh. Dan fase yang terakhir, tahapan yang terakhir ialah alam akhirat. Dengan selesainya masa dunia, dengan hancurnya dunia dan bangkitnya hari kiamat maka itu merupakan fase akhir para kehidupan seorang insan yang nanti hanya ada dua, ada yang ahlul jannah, ada yang ahlul nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok, satu bagian orang dalam al-jannah dalam surga, yang sebagian yang lainnya lagi di neraka sa'ir. Kekal abadi padanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini lima fase. Bagi yang sudah ada di dunia ini, dia akan mengalami lima fase ini. Ikhwanuddin azakumullah yang kita bahas kali ini adalah fase ketiga pada kehidupan seorang insan. Yakni tahapan hayatu dunia tahapan dia berada dalam dalam kehidupan dunia di alam dunia sekarang ini. Diterangkan tadi barakallahu fikum disinilah tempatnya taklif adanya beban syariat masing-masing insan dituntut diminta untuk beribadah kepada Allah beriman kepada Allah beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam menjalankan ibadah kepada Allah pada kehidupannya Allah menegaskan dalam firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Taklif harus ibadah. Di sini pula barakallahu fikum di dunia ini pula akan terjadi klasifikasi di tengah-tengah umat manusia dan jin di sini ada yang mukmin, ada yang kafir. Jelas, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, muslim, mukmin. Dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau dengan dia terlahirkan terlahirkan di muka bumi ini di tengah-tengah keluarga yang muslimin hidup, tumbuh, besar di tengah kaum muslimin, maka dia dihukumi sebagai muslim semenjak kecilnya. Ada yang kafir yang nggak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Kafir dengan beragam kekufuran yang ada. Ini pasti Muslim kafir. Yang Muslim barakallahu fikum asnaf macam-macam ada muslim di atas bimbingan Islam yang benar. Muslim di atas sunnah. Ini yang namanya muslim. Hakikatan. Ada muslim yang jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ashabul ma'asi. Orang-orang fasik. Orang-orang fajir. Ada muslim yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah ideologinya, akidahnya, pada manhajnya atau pada amaliyah dia, maka dikatakan sebagai ahlul bid'ah atau ahlul syubah atau ahlul fitnah dengan kondisinya masing-masing. Ada muslim yang sebelumnya muslim jadi kafir, murtad dari Islam, dikarenakan kekufuran yang dia kerjakan atau kesyirikan yang dilakukan atau bid'ah besar yang ada pada dia dinyatakan kafir oleh para ulama. Macam-macam. Ada yang mukmin, masya Allah di atas sunnah, ada yang alal maksiyah, ada yang alal kufur, alal bid'ah dan segala macamnya. Ini yang ada di sini. Dan masing-masing menjalani kehidupannya, menjalani kehidupan dia di muka bumi ini sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti masing-masingnya akan mengalami yang namanya kondisi finish di dunia ini. Hasil akhir kehidupan dunia di muka bumi ini. Yang disebut dengan khatimatul hayah. Khatimatul hayah khatimah kehidupan seorang insan. Secara hakiki, secara kenyataannya barakallahu fikum. Semua manusia dan jin pada khatimatul hayah, pada akhir kehidupannya nanti hanya dua. Ada yang mendapatkan husnul khatimah ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Ada yang baik khatimahnya, ada yang jelek khatimahnya. Hanya ini. Tidak ada yang tengah-tengah. Ada yang bagus, ada yang jelek. Yang mendapatkan husnul khatimah maka dia mendapatkan keberuntungan yang nyata, keberuntungan yang besar, Ketika dia meraih husnul khatimah maka yang setelahnya nanti menjadi lebih mudah, lebih indah bagi dia. Di alam barzakh lebih mudah bagi dia. Di alam akhirat lebih mudah bagi dia dan jaminannya surganya Allah Azza wa Jalla. Sementara yang mendapatkan suul khatimah ketika dia di akhir kehidupannya maka yang setelahnya nanti semakin menderita semakin sengsara, semakin e, semakin binasa. Di alam barzah akan semakin menderita, di alam akhirat nanti akan semakin merana, ujungnya anar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dirinci barakallahu fikum, kondisi akhir seorang insan dalam kehidupannya ada empat. Ada empat. Yang pertama ialah Innahu minal faizin. Dia termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses. Faizin. Faiz. Mereka ini ialah seseorang yang menjalani kehidupan dia di dunia ini dengan baik. Min awaliha ila akhiriha. Dari mulai awal kehidupan dia terus di tengah-tengah kehidupan dia sampai akhir kehidupannya. Di atas kebaikan, di atas iman, di atas takwa, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ala sunnah. Sepanjang hidupnya. Ada al-faizin. Disebut oleh para ulama dengan istilah husnul bidayah wa husnul khatimah dia meraih dua-duanya. Husnul bidayah, bagus pada bidayatul hayah, awal-awal kehidupan dia dan juga meraih husnul khatimah, bagus pada akhir kehidupannya. Faizin. Inilah yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang saleh, yang di atas Islam was sunnah. Sukses. Minal faizin. Ada lagi yang kedua. <clears throat> Dia dikatakan minal halikin. Termasuk orang yang binasa. Halik. Binasa. Ini lawan daripada yang pertama tadi. Yang halikin, yang halik, yang binasa. Dia dari mulai awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya jelek. Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Dari mulai awal dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jal. Menentang Allah Azza wa Jal. Kufur, syirik dan segala macamnya. Sampai akhir hayatnya. Halik. Minal halikin. Binasa dia. Dia mendapatkan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Jelek awal kehidupan dia. Jelek pula akhir kehidupan dia. Halik. Ini pada orang-orang kafir. Ini pada kaum musyrikin dengan ragam kekufurannya, dengan ragam kemusyrikannya. Juga pada kaum munafikin i'tiqadiyin, zanadiqah yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya walaupun bahirnya dia Islam. <clears throat> Jelek. Halikin. Ada lagi yang ketiga. Dikatakan minan najin. Minan najin. Dia termasuk orang yang selamat. Salimin najin. Selamat. Selamat. Yakni seseorang muslim. Muslim dia. Seseorang yang muslim. Yang punya iman. Namun dalam kehidupan dia banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan dosa, dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan yang lain-lainnya. Tapi dia muslim. <clears throat> Semasa kehidupan dia gelap. Semasa kehidupan dia penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran-kemungkaran. Walaupun dia punya amal soleh. Sampai menjelang wafatnya, menjelang matinya Allah takdirkan dia insaf dan taubat. <clears throat> Allah beri dia taufik kepada sunnah taubat. Dan bagus taubatnya. Insaf dan bagus insafnya. Di akhir hayatnya dia mengerjakan iman, takwa, amal saleh dia ada sunnah, lurus dan ternyata Allah cabut nyawanya di atas kebaikan tadi, di atas sunnah tadi. Selamat. Minanajin. Di awal kehidupan dia dikatakan su'ul bidayah. Begitu jelek awal kehidupan dia, permulaan kehidupan dia. Namun pada akhirnya dia selamat. Mendapatkan husnul khatimah husnul khatimah. Selamat. Ada lagi yang keempat. <clears throat> Dikatakan minal khasirin. Termasuk orang yang merugi. Rugi dia. Dikatakan rugi dikarenakan dalam kehidupan dia Masya Allah diwarnai dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mayoritas kehidupan dia itu baik di atas ibadah, di atas amal soleh, di atas sunnah, bahkan dikenal sebagai orang yang baik, yang soleh, di atas sunnah. Itu bagus. Ya namanya manusia ya, kadang dosa, kadang maksiat, kadang muka di akhir. Tapi keumuman kehidupan dia bagus. Sangat bagus. Tapi ternyata takdir menyatakan lain. Menjelang wafatnya error. <clears throat> Menjelang wafatnya trouble. <clears throat> jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, jatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan, manhajnya mulai menyimpang, ideologinya sudah mulai eh, tidak eh, lurus, banyak kemaksiatan dan segala macamnya di akhir hayatnya. Dan ternyata Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia sedang demikian keadaannya. Nauzubillah. Di akhir hayatnya mendapatkan yang namanya suul khatimah, rugi. Sudah bagus, sudah zen, masya Allah. Tinggal selangkah lagi sudah, tinggal selangkah lagi meraih husnul bidayah wa husnul khatimah. Tapi Allah mentakdirkan tidak demikian. <clears throat> Di akhirnya justru dia jelek. Dan dia mata ala fisqihi wa dhambihi wa inhirafih. Dia mati di atas kefasikannya, dosanya, penyimpangan-penyimpangan dia. Ada khasir, minal khasirin. <clears throat> Ini semua barakallahu fikum disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhulaha sungguh kata Rasul ada di antara kalian yang zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah. <clears throat> Hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali satu zirok. Tinggal segini. Ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul nar. Maka dia dimasukkan dalam neraka. <clears throat> Khasir. Wa in ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' yasfiqu 'alaihi al-kitab ya'malu bi 'amali ahli al-jannah yadkhulaha. Juga ada di antara kalian seseorang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlun nar. Jelek sudah. Dosa, maksiat, kemungkaran, penyimpangan, amalnya ahlun nar hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu zirok saja. Ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah dan dia pun dimasukkan dalam surga. Selamat. Ini hadis menyebutkan dua poin. Tapi ketika dirinci seluruhnya ada empat dengan penambahan faizin dan halikin. Maka ikhwanuddina azakumullah masing-masing kita tidak akan keluar dari empat ini. Maka dikarenakan yang menentukan itu bukan awal bukan tengah dalam kehidupan kita. Dikarenakan yang menentukan itu khatimahnya, hasil akhir kehidupan insan seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim Sesungguhnya amal itu tergantung khotimahnya, akhirannya. Maka dituntut kita semua untuk berjuang. Berjuang untuk bagaimana caranya kita senantiasa di atas iman, di atas takwa, di atas Islamus sunnah. Istiqamah di atasnya sampai akhir hayat. Maka kewajiban kita ialah yang pertama. Ialah yang pertama Eh, al-akhdhu bi asbab al-akhdhu bi asbab husnul khitam harus mengambil menjalankan sabab-sabab untuk bisa meraih husnul khatimah yang kedua al-bu'd wal istinab an asbabi su'iha harus menjauh meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan su'ul khatimah. Baru kemudian al-istiqamatu 'alaiha hatta al-mamat. Istiqamah tegar kokoh di atasnya sampai nafas yang terakhir. Ini tugasnya masing-masing kita barakallahu fikum. Secara global ikhwan azakumullah husnul khatimah itu diraih dengan iman dan amal saleh. Itu globalnya. Diraih dengan iman. Ini berkaitan masalah akidah. Kita harus memiliki akidah yang kuat, prinsip-prinsip sunnah yang benar, manhaj yang lurus, ideologi yang benar. Iman kita harus sahih. Dan yang kedua, semangat dalam beramal soleh. Ini juga kunci yang sangat menentukan. Setiap harinya kita terus berusaha beramal soleh, beribadah kepada Allah, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah. Terus demikian. Ini kuncinya. Semua amal soleh yang dibimbingkan dalam Islam dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan mutabaah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW itu merupakan kunci untuk meraih khusnul khatimah. Di antaranya pula ialah persahabatan. Itu jelas. Di samping iman dan amal soleh, persahabatan dan pergaulan. Dan upaya untuk bisa mendapatkannya dan kokoh di atasnya kita harus bersahabat dengan orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang di atas sunnah, yang di atas pemahaman yang benar. Dikarenakan yang namanya persahabatan sangat mempengaruhi. Kita akan semakin kuat dengan teman yang saleh, semakin kokoh dengan teman yang saleh, semakin semangat dalam beribadah dengan teman yang saleh, semangat beramal saleh dengan teman yang saleh, akan lurus dengan teman yang lurus. Rasul mengatakan dalam sabdanya, eh, dalam sabdanya, Ar-rajulu ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Teman. Dan doa. Disitu dengan doa kepada Allah Azza wa Jal. Supaya diteguhkan iman kita. Hmm, di atas iman dan takwa. Dan doa secara langsung untuk mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu <clears throat> Ini kita upayakan. Dan menjauh dari semua asbab su'ul khatimah. Asbabnya banyak. Jelas kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kebidahan-kebidahan, semua yang namanya penyimpangan-penyimpangan, semua kemaksiatan, semua dosa, min asbabiha. Semua termasuk asbabnya. Di antara sabab su'ul khatimah at-taswif. Tahu taswif? Saufa, saufa. Nanti, nanti, nanti. Menunda perkara kebaikan. Ibadah nanti, nanti. Amal soleh ba'den, ba'den. Nanti, nanti. Segera taubat nanti, nanti. Terus semuanya serba nanti dan nanti Begitu. Penyimpangan sekarang. Maksiat, ya Allah, bismillah sekarang. Aneh. Diajak pada perkara yang menyimpang, diajak pada perkara dosa, langsung respon. Diajak pada perkara kebaikan-kebaikan, saufa saufa, taswif, ba'den ba'den. Nantilah masih muda. Mau menikmati masa muda dulu. Nanti sudah sebe, insya Allah itu bila Allah Waktunya persiapan mati. Alhamdulillah. Siapa yang menjamin dia hidup panjang? Terlalu banyak orang yang mati masih muda atau mati bayi. Naudzubillah. Ini merupakan tipu daya syaitan. Dengan taswif akan membuat dia semakin jauh dari kebaikan, jauh dari amal soleh, dekat dengan kemaksiatan. Karena nyatanya Orang yang saufa-saufa dalam perkara kebaikan itu akan langsung dalam perkara kejelekan. Taswif, ada khatir jiddan. Dan yang berikutnya lagi adalah dusu. Bitana asu, teman-teman yang jelek. Sangat mempengaruhi seorang barakallahu yang tidak diterangkan sebelumnya. Kalau teman yang saleh pengaruhnya baik, kalau teman yang jelek, jelek pengaruhnya dia. Yang akan membuat dia Barakallahu fikum maka semakin dekat pada su'ul khatimah. Tinggalkan. Tinggalkan semua orang yang jelek, tinggalkan semua orang yang ya yang menyimpang. Jangan bersahabat dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan majlis dengan mereka. Sangat membahayakan. Agama kita dipertaruhkan di situ. Allahul musta'an. Ini yang dijauhkan dan ditinggalkan barakallahu fikum. Kerjakan asbab khuzan khatimah jauhi asbab su'ul khatimah. Setelah itu doa istiqomah. Terus diupayakan supaya kita tegar, kokoh di atasnya, istiqomah di atasnya. Nah, kita dengan doa kepada Allah Azza wa Jal. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Supaya kokoh dan tegar istiqomah. Doa kepada Allah. Allahumma inna, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Wa'udhu bika min su'il khatimah. Terus demikian, tulang tulang pulang, ulang dan semoga dikasih apa yang diharapkan barakallahu fikum. Hasil akhirnya nanti semuanya yang menentukan adalah Allah Azza wa Jal. Tapi yang jelas orang yang bahagia, orang yang faizin, yang salimin najin tadi itu diberi kemudahan kepada apa yang dia eh, ditakdirkan padanya. Yang ditakdirkan eh, bahagia, yang ditakdirkan selamat, diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang-orang yang demikian keadaannya yang ditakdirkan bakal halikin, binasa atau khasirin akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang yang demikian keadaannya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Semua termaktub di lauhil mahfud. Semuanya. Daripada untuk beramal, i'malu. Kata eh, Rasulullah SAW, i'malu. Fakulun muyastarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Masih masih akan diberi kemudahan untuk menjalani takdirnya dia yang namanya ahlu sa'adah li amali ahli sa'adah orang yang berbahagia diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang yang berbahagia wa ahlu syaqawah sayuyassaruna amali ahli syaqawah sementara yang binasa yang sengsara akan diberi kemudahan juga untuk mengamalkan amalnya orang-orang yang sengsara maka evaluasi tatkala kita mudah beriman mudah beramal saleh, syukuri bersyukur kepada Allah ya kan bertahmid kepada Allah ini nikmat yang luar biasa tanda diberi kemudahan mengerjakan perkara kebaikan. Tapi tatkala kita semakin gampang, kok gampang sekali berdosa, gampang bermaksiat, gampang mungkar. Sulit sekali untuk e, beribadah, berat beribadah. Segera bertaubat. Tanda-tanda keburukan di sini. Segera bertaubat kepada Allah Azza wa istighfar kepadanya dan kembali kepada Allah supaya balik ke jalur yang benar dimudahkan dengan amalnya ahlu as-sa'adah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan kali bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk ahlu sa'adah di dunia wal akhirah minal faizin barakallahu fikum dan diselamatkan dari berbagai macam syakawah di dunia dan di kiamah nanti dijauhkan dari suul khatimah.